么。 محمد رسول الله حي على الصلاة هيا لله الذي اختار البقاء لنفسه وارتضاه وحكم فيهم بعدله وأمضاه ويسر كل لما خلق له فأرضاه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر يوجب المزيد من رفله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين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 ayat 97 yang saya bacakan barusan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa antara iman dengan amal soleh dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman itu bukanlah sekedar pengakuan, apalagi dengan retorika dan kata-kata yang manis. Tapi iman itu adalah sesuatu yang terpunjam di dalam batin kita, di dalam hati kita. Kemudian kita implementasikan melalui lisan dan perbuatan kita yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin al-iman ma uqira fil qalbi wa saddaqa al-amal. Iman itu bukanlah sekedar pengakuan, saya beriman, saya muslim. Akan tapi yang dikatakan iman adalah sesuatu keyakinan yang mendalam dalam hati sanubari kita dan relung kita yang dalam. Kemudian kita manifestasikan di dalam amal perbuatan keseharian kita. Iman dengan amal soleh dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Iman dikatakan sempurna sehingga terbukti dalam realisasi kehidupan sehari-hari. Demikian pula suatu amal dikatakan amal soleh. Manakala amal itu dilandasi keimanan. Betapapun indahnya amal itu, betapapun baiknya amal itu. Tapi kalau tidak dilandasi dengan keimanan, hanya karena kebiasaan saja, hanya karena tradisi saja, hanya kebiasaan saja, hanya kan latihan-latihan saja. Maka amal itu walaupun baik tidak dikatakan amal soleh. Al-Quran menegaskan amal soleh hanyalah milik orang-orang yang beriman. Amal soleh hanyalah milik orang-orang muslim. al al Karim menyatakan وَالَّذِينَ كَفَرُوا a'maluhum kasarabin biqiyah يَحْسَبُهُ ad-dum'anu ma'an إِذَا idza لَمْ lam yajidhu Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Amal perbuatan baiknya itu adalah kasarabim biqiyah. Seperti fata morgana di siang hari. Kalau kita lihat fata morgana beriak air di jalan raya di Santalia. Ternyata ketika hatta iza jauh, ketika kita dekati beriak itu, ternyata air sama sekali tidak ada. Dikiranya amal perbuatan baik itu akan ada manfaatnya. Tapi ternyata ketika didekati, didatangi, apalagi kelak kemudian hari sama sekali amal itu tidak ada. Kenapa? Karena memang tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah keyakinan kita bahwa amal soleh hanyalah milik kaum muslim, Amal soleh hanyalah milik orang-orang yang beriman. Tidak ada amal soleh tanpa dilandasi dengan keimanan. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, salah satu amal saya yang perlu terus meneruskan kita terus menerus kita tumbuhkan kita bangun bersama-sama apalagi dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan yang begitu kompleks yang begitu berat dalam berbagai macam bidang ada problematika di bidang ekonomi, politik, kepemimpinan dan lain sebagainya maka salah satu amal perbuatan yang harus kita munculkan setiap saat sebagai perwujudan dari keimanan kita adalah amal perbuatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Inilah yang sering disebut dengan kesalehan sosial. Karakter kesalehan sosial itu bagian penting juga. Bahkan indikator-indikator keimanan Rasulullah sering memberikan contoh dengan kesalehan sosial. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, Daklah dia berbicara yang benar. Daklah BSBM ini berbicara sesuai dengan fakta. Yang hikmah penuh dengan kebijakan. Tidak boleh berdusta. Tidak boleh mengumbar janji yang tidak bisa ditepati. Kalau kita tidak bisa berkata yang benar, aulia sebut. Ya maka lebih baik diam. Diam itu ternyata lebih baik daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Barang siap beriman kepada Allah di akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya Ternyata sikap kita kepada tetangga bagian dari keimanan kita. Kesalehan sosial kita kepada tetangga bagian dari keimanan kita, bahkan keimanan yang penting. Sehingga dikatakan indikator iman kita kepada Allah dan hari akhir. Bayangkan oleh kita sikap kita pada tetangga kita, pada lingkungan kita. Ketika kita tinggal di kompleks, di kantor bahkan, sikap-sikap sosial kita kepada lingkungan yang terdekat ternyata mencerminkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Waman kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Maka hendaknya dia memuliakan tamu, Sikap kepada tamu pun juga ternyata merupakan bagian penting dari keimanan kita. Jadi dimensi kesalahan sosial begitu luasnya. Ya, seluas dari kehidupan umat manusia. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita bangun bersama dalam kerangka menumbuhkan kesalahan sosial ini. Pertama adalah bagaimana kita mengupayakan kepekaan sosial kita, tanggung jawab kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menggambarkan bahwa problematika orang lain, problematika orang beriman, hakikatnya problematika kita. Problematika tetangga adalah masalah kita. Masalah bangsa adalah masalah kita. Masalah kaum muslimin dimanapun adalah masalah kita. Kenapa itu begitu ditonjolkan? Supaya kepekaan sosial kita itu tumbuh berkembang dengan baik. Kita tidak boleh menjadi diri pribadi yang egois. Yang sekedar mementingkan diri kita sendiri. Tidak peduli dengan lingkungan kita. Tidak peduli pada persoalan umat, keumatan. Tidak peduli pada persoalan kemiskinan misalnya. Tidak tidak peduli pada persoalan pengangguran. Kita hanya yang penting diri saya saja. Saya baik, saya sudah bekerja. Tidak begitu orang yang beriman. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak punya kepedulian sosial, tidak pernah memperhatikan nasib kaum muslimin dimanapun dia berada, falaisa minhum, maka dia bukan orang yang beriman. Bayangkan oleh kita. Bukankah yang dikatakan orang yang merusakkan agama itu ternyata bukan semata-mata orang tidak sholat, tapi orang yang tidak pernah memperhatikan anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi yang pertama mari kita tumbuhkan kepekaan sosial kita. Karena itu bagian dari keimanan kita. Bagian dari kesalehan kita. Bagian dari implementasi ajaran agama kita. Kesalehan sosial itu sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan hubungan mukmin dengan mukmin ibarat satu tubuh. Yang apabila satu merasa sakit, yang lain pun juga merasa sakit. Taruh mu'minina fi tarahumihim fihim, ta'atufihim wa Karena Kama jasa di wahid. Engkau lihat gambaran mukmin dengan mukmin, suka dan dukanya seperti satu tubuh. Kalau yang satu merasakan sakit, maka yang lain pun juga akan merasakan sakit. Ini yang pertama. Harus kita bangun bersama, harus kita biasakan kita latih. Yang kedua adalah kesalahan sosial ini harus kita biasakan melalui kita melatih untuk menjadi orang yang suka memberi, orang yang suka berinfak. Ternyata infak itu bukan semata-mata berkaitan dengan mengembangkan harta kita, bukan semata-mata dengan memberkahkan harta kita. Tapi infak itu akan menumbuhkan sebuah kekuatan batin kita, kesalehan sosial akan terbangun. Kita tidak pernah punya penghasilan, kecuali dari penghasilan itu kita keluarkan sebagian. Ternyata ketika kita punya keinginan yang kuat, memberikan, mengeluarkan sebagian dari harta kita, ternyata sangat kuat kaitannya dengan masalah kesalahan sosial. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim diungkapkan bahwa ketika orang membiasakan berinfak, hidupnya tidak akan pernah merugi. Ada tiga dalam Al-Quran digambarkan, tiga perbuatan. Ya kalau ketiga perbuatan ini kita lakukan secara kontinu, maka tidak akan pernah mendapatkan kerugian di dalam kehidupan kita. Di dunia ini maupun di akhirat nanti innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan Orang-orang yang suka melakukan tilawatul Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim dengan penuh penghayatan, menghayati maknanya, dijadikan Al-Quran sebagai bacaan harian, ya, dijadikan Al-Quran sebagai bacaan kebiasaan. Yatluna kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah waqamus salat. Menegakkan salat dengan sebaik-baiknya menjadikan salat sebagai sebuah kebutuhan, bukan semata-mata kewajiban. Salat dilakukannya dengan penuh kekhusyuan, keyakinan. Kemudian wa yang mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mampu menginfakkan sebagian dari hartanya ya, yang kami berikan kepada mereka sirra wa alaniyah baik dalam keadaan rahasia tidak ada orang yang tahu wala niatan walaupun terang-terangan. Ada orang yang tahu, banyak orang yang tahu bahwa kita berinfak. Karena keikhlasan itu bukan ditentukan oleh orang lain tahu atau tidak tahu. Keikhlasan persoalan hati, bukan persoalan orang lain tahu atau tidak tahu. Maka orang-orang yang semacam ini yarjuna tijaratan lan tabur. Dia sama dengan mengharapkan sebuah perdagangan dengan Allah, transaksi bisnis dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Karena itu maka infak ini harus kita jadikan sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita. Kita harus ganti gaya hidup kita bermacam-macam. Gaya hidup kita yang cenderung mewah, yang wah sana. yang cenderung egois, yang cenderung materialis sekarang ini. Kita ganti dengan kebiasaan berinfak sehingga infak itu adalah akan menumbuhkan kekuatan batin kita, menjadikan kita sebagai orang yang memiliki izzat dan harga diri. Dan kemudian yang ketiga, kesalehan sosial ini akan bisa kita tumbuhkan manakala kita membiasakan berjamaah. Islam ini adalah agama berjamaah, bukan agama individu. Sholat, kenapa yang diutamakan sholat berjamaah, sholat fardu. Ada sholat yang tidak boleh dilaksanakan kecuali berjamaah, ada ibadah berjamaah. Ya setiap tahun ada ibadah berjamaah, tidak boleh sendirian. Kenapa? Karena supaya ada kebiasaan ketika kita beribadah berjamaah dengan harapan melakukan kegiatan sosial pun kita lakukan secara berjamaah. Karena tidak mungkin persoalan-persoalan kehidupan sekarang ini itu bisa kita tangani sendiri sekuat apapun kita. Lembaga kita pun tidak akan mampu. Organisasi apapun kalau sendirian tidak akan mampu. Makanya agak heran kalau seandainya organisasi Islam tidak mau bersatu. Ya padahal persoalan apapun tidak bisa diselesaikan sendiri. Sangat kompleks persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Mari kita lihat coba dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 71. Di situ Allah menggambarkan bagaimana Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang suka melakukan walak berjamaah bersama-sama. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'buruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Para mukmin laki-laki maupun perempuan. Ba'duhum awliya ba'din. Sebagian dari mereka adalah merupakan pelindung. Ya, bukan menggunting dalam pelipatan, bukan memfitnah, bukan memotong, bukan. Ba'duhum awliya ba'din. Harus saling mendukung, saling mengoreksi kalau ada kesalahan antara satu dengan yang lain. Ini termasuk bagian dari kesalahan sosial. Ba'duhum awliya ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata amar ma'ruf nahi munkar bukanlah sekedar ceramah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah memberikan jalan keluar yang terbaik terhadap persoalan-persoalan kehidupan kita. Sistem ekonomi yang menghancurkan sekarang ini yang berdasarkan kepada bunga harus diganti dengan sistem ekonomi yang sesuai dengan ketentuan Allah yang jauh dari bunga, yang jauh dari riba karena tidak akan menghasilkan kesejahteraan. Tapi ini akan terbangun dengan baik kalau kita berjamaah, kalau ada gerakan bersama-sama. Tidak hanya tidak bisa hanya dilakukan oleh praktisi, pengamat saja. Tetapi harus semuanya masyarakat muslim mendukung amar ma'ruf, memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi umat, persoalan kebaikan. Kita punya institusi pendidikan amar ma'ruf nahi munkar. Kita punya televisi yang membangunkan semangat, bukan televisi yang penuh dengan cacian, makian, rugby, ya, dan lain sebagainya yang mencerdaskan masyarakat itu adalah merupakan amar makruf Demikian pula hal yang lainnya harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu maka mari kita tumbuhkan kebiasaan berjamaah dalam ibadah maupun juga dalam bidang muamalah. Mudah-mudahan dengan ketiga unsur ini akan semakin tumbuh berkembang subur dalam diri kita kaum muslimin orang-orang yang beriman kesalehan sosial kita dalam kehidupan ini sehingga kita menjadi orang yang paling baik dalam pandangan Allah dan Rasul. Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu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 الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والقفتة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ربنا إننا سمعنا منادى ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله استغفر الله لي ولكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة